Maka para kekasih Allah salafun saleh kalau sudah masuki 10 awal Dzulhijjah, mereka bergegas meningkatkan tingkat, meningkatkan sedekahnya karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga apa yang kita baca dikir macam-macam dikir termasuk takbir, tahlil dan tasbih. Seperti disebutkan dalam hadis yang datang oleh Imam Ahmad, "Mamin ayyamin tidak ada hari-hari a'zamu indallah yang lebih agung di hadapan Allah wala habbu ilaihi dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah fihinna di hari-hari tersebut min hadhil ayyam al ashri melebihi daripada 10 awal dzulhijjah. maka dari itu fa'aktiru fiha maka perbanyaklah di situ at-takbir membaca takbir wat tahlil membaca tahlil wat tahmid dan membaca tahmid Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah amal-amal yang hendaknya kita lakukan di 10 awal Dhul Hijjah. Mungkin masalah takbir sedikit perlu kita jelaskan bahwasanya kalau takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan solat di hari raya Idul Adha itu disunahkan adalah mulai dari di saat hari Arafah tanggal 9 subuh itulah kita mulai disunatkan untuk bertakbir namanya takbir muqayyad setiap habis sholat sampai hari tasrik akhir sehingga dihitung sholat fardu 23 sholat fardu jadi mulai dari Arafah, hari kita berpuasa. Kalau besok korban, hari ini kita berpuasa. Mulai pagi tadi, subuh tadi, kita sudah disunatkan namanya takbir muqayyad. Satu takbir yang dibaca setelah sholat. Mulai sampai kapan? Sampai nanti lebaran haji, lebaran nyembelih korban, hari tasrik pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah maghrib, sudah tidak ada lagi takbir muqayyad. pun takbir mutlaknya, kebanyakan ulama mengatakan takbir mutlak bisa dibaca di mana-mana di pasar-pasar, termasuk di antaranya apa di pasar-pasar dimanapun berada. Dimulai adalah dari satu Dhul Hijjah. Jadi mungkin yang jarang kita dengar bahwasanya adalah jumhur lama mengatakan semacam itu. Hanya kebanyakan fuqaha Syafi'iyah menjelaskan tentang takbir muqayyad dimulai dari mulai hari Arafah, fajr yaumi Arafah, subh yaumi Arafah, mulai dari subuh hari Arafah kita bertakbir seperti takbir yang selama ini kita dengar. Akan tapi ternyata riwayat dari Nabi SAW adalah dari awal Dzulhijjah dan amal soleh kita amalkan biarpun kita ngikuti pendapat ulama yang lain misalnya. Kita mulai gemerenggengnya atau atau di mulut kita kalau dalam bahasa Jawa itu suara kita di rumah kita di kamar kita hendaknya kita membaca takbir dimulai dari awal dzulhijjah